Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man da'an bida'watihi Wastanna bisunnatihi ila yawmi liqa'i rabbih Man sallat subha fi jama'atin Siapa yang salat subuh berjamaah Faka'annama sallat layla kullah Dapat pahala seperti salat sepanjang malam Mudah-mudahan kita istiqomah sampai anak cucu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Sekelompok orang berkumpul di rumah Allah. Ramai kumpul di rumah Allah. semayat yat yatsluna kitab Allah. Kemudian membaca ayat-ayat. Dia tak ada kaji yang lain. Dikaji hanya ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, fatwa para ulama, pendapat dari para alim, Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, berkumpul di rumah Allah, yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu fi ma bainakum. Wa yatadarasunahu fi ma bainahum. Lalu kemudian mengkaji isinya. Tak ada cerita lain. Tidak ada pembahasan lara, sia-sia, tak bermakna. Tiga yang dilakukan dibalas Allah dengan empat. Nazalat alaihimus sakinah, diturunkan Allah ketenangan ke dalam hati. Khasyat bihimur rahmah. Mereka diliputi oleh rahmat, kasih sayang Allah. Hafat bihimul malaikah. Dikelilingi oleh para malaikat rahmat. Wa dzakarahumullahu fi indah. Dibanggakan Allah Taala kepada para malaikat. Apa kata Allah kepada para malaikat? Hai malaikat, dulu ketika aku mau menciptakan manusia, kalian komplain ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Untuk apa engkau ciptakan mereka ya Allah? Mereka hanya akan berkelahi, menumpahkan darah, bertengkar, berperang. Lihat, mereka tidak berkelahi, mereka tidak berperang, mereka tidak menumpahkan darah. Mereka berkumpul di rumahku, berzikir mengingat aku, melawan kantuknya, melawan nafsunya, melawan tidurnya. Belum lagi terbit matahari, mereka sudah datang berzikir mengagungkan aku maka pada saat itu dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan itu insya Allah amin ya rabbal alamin makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Allahumma ja'alna minal qalilin ya Allah jadikan kami orang yang sedikit kata Umar kalau minta itu banyak kenapa minta yang sedikit qalilan ma tashkurun sedikit yang bersyukur. Qalilam ma tadhakkarun. Sedikit yang berzikir, sedikit yang mengingat, sedikit yang mengambil pelajaran. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit hambaku itu yang pandai berterima kasih. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa sedikit sekali sekarang orang yang ingat kepada Allah? Maka kam min fi'atin qalilatin. berapa banyak yang sedikit Ghalabat fi'atan kasiratan mengalahkan yang banyak biiznillah semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yata'aqabuna fikum malaikatum bil laili wa malaikatun bin nahar." Ayat Quran menyebutkan wa inna alaikum lahafizin. Bersama kamu ada malaikat namanya malaikat hafazah. Sifatnya dua, kiraman katibin kiraman mulia katibin mencatat amal lalu malaikat ini tidak 24 jam Ya yata'aqabuna fikum malaikatun bilail ada malaikat menjaga di waktu malam wa malaikatun bin nahar ada malaikat yang menjaga di waktu siang jadi malaikat itu pakai sip-sipan juga sip malam sip siang malaikat yang menjaga tadi malam dengan yang malaikat akan menjaga nanti siang bertemunya di solat subuh bersama kita dan mereka ikut sholat subuh. Lalu kemudian ketika semua jamaah mengatakan wairil maghdubi alaihim waladdallin. Semua jamaah menjawab amin. Apa kata Nabi? Siapa yang bertepatan aminnya dengan amin malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampunkan Allah semua dosa-dosanya. Itulah kenapa ketika mengucapkan Amin Semuanya bersemangat Dan ucapan yang paling dibenci oleh setan Dibenci oleh Yahudi Dibenci oleh Nasrani Adalah ketika orang Islam mengatakan Amin Bapak yang tadi tak kuat mengatakan amin Apa boleh buat? Tak bisa diulang Diulanglah besok subuh Kalau nyawa masih sampai Kalau tidak Maka penyesalan panjang tak pernah mengucapkan amin kabulkanlah ya Allah lalu kemudian lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi andai hambaku itu tahu pahala solat isya tadi malam dan solat subuh berjamaah la atauhuma abwan mereka akan datang walaupun merangkak walaupun sakit walaupun stroke mereka akan datang habuan merangkak mereka akan datang ke masjid ini Lalu kenapa orang tak datang merangkak? Karena mereka tak tahu atau mereka belum tahu dan yang paling banyak tak mau tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan solat subuh ini? Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh tadi khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa makna hadis ini? Jangankan solat subuhnya Sedangkan qabliyah subuhnya saja Lebih baik daripada dunia dan seisinya Siapa yang tak solat qabliyah subuh tadi Berarti sudah kehilangan dunia dan seisinya Konglomerat harta 100 triliun Orang kaya harta 100 juta Orang yang solat subuh dengan qabliyah subuh Khairum minat dunia wa mafiha Lebih baik daripada dunia dan seisinya Sampai-sampai andai terlambat sampai ke masjid pas imam sudah angkat takbiratul ihram Allahu akbar qabliyah subuh tetap tidak ditinggalkan kapan dilaksanakan habis salat subuh tunggu terbit matahari lewatkan 12 menit salat sunat qabliyah subuh diqada diganti tapi sekali-sekali jangan setiap subuh sekali-sekali terlambat sampai ke masjid orang sudah solat subuh lalu mau solat solat qabliyah tak boleh kalau sudah iqamat qad qamatis salatu qad qamatis salat Allahu akbar Allahu akbar Idza uqimatis shalah, kalau iqamat sudah dikumandangkan, fala salata illa maktubah. Tidak ada salat sunat kecuali salat fardu. Tak bisa kita masuk ah mengejar ketertinggalan qabliyah, tapi dilaksanakan setelah salat subuh. Tapi kalau jamaahnya paham kalau jamaah paham, selesai sholat subuh, lewat matahari terbit, duduk-duduk, ada yang sholat sunat. Sholat apa dia Mungkin dia solat qabliyah subuh Dia ganti kerana tadi terlambat Tapi kalau jamaahnya tak faham Begitu nampak orang solat Apa ini solat duha belum Entahlah mungkin aliran baru ikut ISIS nampaknya Suuzan Padahal dia sedang mengejar ketertinggalannya Karena qabliyah subuh dia tinggalkan. Begitulah orang Islam mengawali hari ini dengan yang baik-baik. Lalu kemudian selesai solat, kita pun berzikir dengan Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Man lazimal istighfar. Siapa yang banyak melazimkan memperbanyak Istighfar tiga balasan yang diberikan Allah. Ja'alallahu lakum min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitan hidupnya diberikan solusi jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja. Setiap kesusahan hatinya diberikan kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Hidup ini siapa yang tak punya masalah? Istri baik, suami baik, anak masalah. Anak baik, suami baik, istri masalah. Istri baik, anak baik, suami baik, tetangga masalah. Tetangga baik, istri baik, suami baik, tempat kawan sekantor masalah. Ada saja masalah. Maka yang penting itu bukan masalahnya. Tapi ada jalan keluar. Sehingga kita tidak mutar. Tak nampak solusi. Diberikan solusi. Dengan apa? Memperbanyak istighfar. kesempitan, stres, depresi, tertekan. Apa obatnya? Pejamkan mata, khusyuk. Astagfirullahalazim. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Selama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bersama kalian, maka azab tak akan turun. Sedangkan kita sekarang Muhammad SAW tak ada bersama kita. Kalau begitu azab akan turun. Ada dua sebab menyebabkan azab tak turun. Wa ma kana Allahu wa anta fihim. Azab tidak akan turun selama engkau berada bersama mereka ya Muhammad. Satu lagi apa? Wa ma kana Allahu mu'azibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama mereka beristighfar melihat perbuatan maksiat, maksiat, maksiat, dosa, dosa, dosa. Sudah lama malaikat itu ingin menurunkan azab. Ya Allah, kutimpakan azab ini. Jangan. Masih ada yang beristighfar. Ibu-ibu, bukan ustazah. Bukan orang terkenal, tapi lidahnya setiap subuh. Astagfirullahalazim. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت tak عزب azab itu ditimpakan malaikat كان الله معذبهم وهم يستغفرون سلام hum yastaghfirun selama mereka banyak istighfar Setelah itu kita mengucapkan kalimat yang ada di bawah singgasana arash Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lima kalimat ditancapkan, ditanamkan ke tangkai jantung, ke tulang, sumsum -sum masuk ke otak bahwa kita ini tidak ada apa-apanya Kalau engkau pejabat, engkau mulia, engkau ustaz, engkau terhormat. La ilaha. Tidak ada apa-apanya. Illallah. Lahul mulku. Kerajaan, kekuasaan punya dia. Engkau dipuji-puji orang. Walahul amdu. Puji-pujian hanya milik dia. Engkau hidup hari ini. Engkau dapat bergerak. Engkau dapat bicara. Yuhyi. Dia yang memberikan engkau hidup. Kalau dia mau, engkau sudah mati lama. Wa yumit, dia mematikan engkau. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang sakit jangan putus asa. Kenapa? Yuhyi wa yumit. Yang sehat jangan sombong. Kenapa? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang tak punya apa-apa jangan depresi. Kenapa? Dia yang punya segalanya. Yang kaya raya jangan sombong. Kenapa? Itu titipan dia. Subuh belum matahari terbit sudah ditanamkan ke dalam hati orang Islam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu kita meminta kepada dia yang maha keselamatan. Tidak ada aib, tidak ada cacat, tidak ada noda, tidak ada kotor, tidak ada kekurangan. Allahumma antas salam. Engkau yang maha sempurna, maha bersih, maha suci. Salam. Selamat daripada cacat dan aib. Tapi kami yang banyak dosa ini minta. Wa minkas salam. Kami minta keselamatan dari engkau. Fahayina Rabbana bisalam. Kau hidupkan kami pagi ini ya Allah. Hidupkan kami sampai petang nanti, sampai malam nanti, sampai kami mati. Bisalam. Selamat anak kami, selamat istri kami, selamat dunia kami, selamat rumah kami, selamat harta kami, selamat dunia, selamat akhirat, selamat hidup, selamat mati. Wa adkhilnal jannata darussalam. Masukkan kami ke dalam rumah yang tidak ada keributan, tidak ada perkelahian, tidak ada sumpah serapah, tidak ada caci maki di dalamnya. Apa itu? Salam surga jannatun naim. Dar rumah, salam keselamatan. Wa daras salam دار السلام تباركت ربنا ya يا jalali wal ikram. setelah itu kita pun bertasbih subhanallah Kata Nabi siapa yang membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, pas jumlah hitungan jari. satu dua tiga empat lima enam tujuh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi katanya Nabi tak pernah pakai tasbih. Nabi tidak menggunakan tasbih. Nabi cukup menghitung dengan tangan. Tapi Nabi tidak melarang sahabat yang menghitung dengan batu. Ada seorang perempuan, dia tumpuk batu. Kata Nabi SAW, tidak usah repot-repot pakai batu. Cukup engkau hitung dengan tanganmu saja. Kalau ada orang mengatakan kita berzikir dengan tangan, betul. Kalau jumlahnya 33, 66, 99. 33, 66, 99. Tapi kalau sudah berzikir sampai 1000, mana bisa pakai tangan? Asal lewat dari 100, error. Kacau hitungannya. Bagaimana sahabat Nabi bisa menghitung sampai 1000? Buka kitab Syiar A'lam An-Nubala ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Apa kata Imam Az-Zahabi ketika bercerita tentang biografi Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah sebelum tidur malam berzikir seribu kali tasbih. Bagaimana cara menghitung seribu? Tak mungkin saya tak sanggup kalau menghitung seribu udah kacau ini hitungannya. Cara menghitung seribu disimpulnya alfu uqdah seribu simpul tadi. Simpul seribu simpul Petik simpul Subhanallah Subhanallah Subhanallah Subhanallah Seribu simpul tadi. Jadi kalau ada bapak ibu yang berzikir Saya ni Pak Ustaz satu hari Subhanallah seribu Alhamdulillah seribu Allah Akbar seribu Selawat seribu Istighfar seribu Baik Kenapa Abu Hurairah membuat seribu simpul Alfu uqdah seribu simpul sebelum tidur malam Subhanallah 33 Alhamdulillah 33 Allahu Akbar 33 Ghufira lahu ma taqaddama min zambih Diampunkan Allah dosa-dosanya yang lalu Wa inkana misla zabadil bahari Meskipun banyaknya sebanyak buih di tepi lautan Kita kebetulan tinggal di tepi laut Tanjung Pinang yang indah Pantai impian Nampak buih di tepi laut Begitulah dosa kita sebanyak buih di tepi laut Tapi ada lagi yang lebih hebat daripada itu Ampunan Allah Wa inkana meskipun Mithla zabadil bahari Seperti buih yang ada di tengah lautan Lalu kemudian setelah itu kita pula diajar Abdul zikri seabdul abdul zikir La ilaha illallah Itu bukan ucapan ustaz Itu adalah hadis Nabi SAW Abdul zikri seabdul abdul zikir La ilaha illallah Makanya kita disuruh memperbanyak ucapan Aksiru perbanyaklah ucapan La ilaha illallah Saya hanya cukupkan 40 saja tadi Karena kalau dibuat banyak-banyak Habis waktu tak bisa tausiah 40 40 angka kesempurnaan Ah saya maunya 100 Pak Ustaz Silakan Saya maunya 1000 Pak Ustaz Silakan Yang paling banyak berapa? Ya ayuhal lazina amanu. ay orang-orang beriman, uzkurullah, sebutlah Allah, ingatlah Allah, muliakan Allah, zikran kasira sebanyak-banyak zikir. Tak ada batasan. Ustaz membatasi karena kebetulan kita ada tausiah. Andai tidak, maka kita perbanyak zikir sebanyak-banyaknya. Kemudian ditutup zikir itu dengan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. Dengan itu kita hidup, dengan itu kita mati, dengan itu kita nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Dengan itu kita hidup. La ilaha illallah. Dan ketika kita mati nanti sakaratul maut maut saat Israel mencabut nyawa kita kita selalu meminta Allahumma ja'al akhir kalamina jadikanlah ucapan terakhir kami indan tihai ajalina ketika Israel mencabut nyawa kami qaula la ilaha illallah Nafas terakhir adalah ucapan La ilaha illallah Man qala la ilaha illallah Dakhalal jannah Siapa umatku yang mati dalam la ilaha illallah Masuk surga Datang sahabat bertanya, "Wa in zana wa in Meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri, "Wa in zana wa in Biarpun dia berzina, biarpun dia mencuri, mati dalam la ilaha illallah, masuk surga. Wah, jamaah komplain. Pak Ustaz, enak sekali dia. Berzina, mencuri, berzina, mencuri. La ilaha illallah, masuk surga. Masuk surga. Dijamin Pak Ustaz, dijamin. Cuman masuknya kapan? Singgah dulu ke neraka jahanam. Inti hadis itu mengatakan semua yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah masuk surga. Tapi kalau dia berdosa, dicuci dia, dibasuh dulu. Sedangkan kita berdoa waqina azabannar. Maka berdoa dipimpin oleh imam. La yajtami' mala'un sekelompok orang berkumpul, ramai. Fayad'u ba'dhum berdoa satu orang. Yang berkumpul ramai, tapi yang berdoa imam. Dipimpin oleh imam. Fayu aminuhum sairuhum. Yang lain ikut mengaminkan. Amin. Amin illa ajabahumullah Allah mengabulkan doa mereka begitu riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunan Al-Kubra apa yang Ustaz doakan tadi ya muqallibal qulub wahai engkau yang membolak-balikkan hati yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran paginya beriman petangnya nauzubillah nauzubillah nauzubillah kafir qal yang ada di sebelah kiri ini disebut dengan kalb, kalb artinya jantung. Berbolak balik pagi baik, petang siang baru berubah. Maka diminta tadi, Ya muqallibal qulub. Wahai engkau yang membolak balikkan hati. Sabit kokohkan. Sabit tancapkan. Sabit kuatkan. Ala dinik. Dalam agamamu. Wa ala ta'atik. Dan dalam ketaatan kepadamu. Ya musarrifal qulub. Wahai engkau yang mengarahkan hati. Bisa kau arahkan ke kanan. Bisa kau arahkan ke kiri. Jangan sampai kau arahkan ke kiri ya Allah. Wa nafsin wa ma Demi jiwa dan penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bisa dia mengarah ke kiri, bisa dia mengarah ke kanan. Maka diminta tadi, ya musarrifal qulub. Wahai engkau yang mengarahkan hati, sarrif qulubana. Arahkan hati kami jangan ke kiri, ala dinik dalam agamamu wa ala taatik kemudian kita mintakan ampun rabbana fir zunubana kita tak egois untuk diri sudah astagfirullah tapi kita tidak sombong kita tidak memikirkan diri saja orang lain kita pikirkan berapa yang kita mintakan ampunnya pagi ini banyak sekali rabbana fir zunubana dosa kami wali walidaina kedua orang tua kami wali abaina ayah kami wali ummahatina ibunda kami wali azwajina pasangan hidup kami wali zurriyatina anak cucu cicit keturunan kami wali masyayikhina tuan-tuan guru kami yang sudah mengajarkan kebaikan kepada kami wali man hadarana yang hadir dalam majlis ini wali man ghaba anna yang tak hadir karena ada sakit uzur syar'i Waliman sabakana sepuluh. Waliman sabakana saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami bil iman dengan iman ditutup dengan doa pamungkas Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah di dunia baik di akhirat baik wa qina azabannar dan selamatkan kami dari neraka jahanam yang tidak ada dapat menyelamatkannya kecuali hanya engkau saja ya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT ini bukan rutinitas banyak orang menganggap ini rutinitas. Yang penting sudah sholat, yang penting berzikir, yang penting sudah doa. Tidak ada perenungan sama sekali. Rutinitas. Hanya seperti burung beo saja. Beo ketika pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Sampai jam 5 sore pun selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Tidak ada makna dalam pikiran. Tidak ada dalam hati. Yang penting diucapkan mulut. Karena sudah biasa. Dalam Islam diajarkan ucapan yang diucapkan mulut direnungkan di dalam hati, diagungkan di dalam jiwa, maka itulah yang membuat kita ini menjadi kuat menghadapi hidup. Hidup ini seperti bahtera sampan di tengah lautan. Ombaknya kencang, anginnya puting beliung, karangnya tajam. Kadang-kadang ombak tak ada, tapi karang menusuk dari bawah. Kadang karang tak ada, tapi angin dari kencang. Patah tiang, maka tidak ada yang bisa menguatkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam macam-macam kita hadapi. Apa yang bisa menguatkan kita? Subuh ini kita angkat kedua tangan, Allahu akbar. Kemana kita hadap ini? Kita bukan menghadap kepada batu yang tak bisa mendengar, tak bisa melihat. Lalu kenapa Ustaz menghadap batu Ka'bah? Itu hanya arah kiblat. Fawalli wajhaka, hadapkanlah wajahmu syatral Masjidil Haram ke arah Masjidil Haram. Allah pun tidak mengatakan hadapkanlah wajahmu ke Ka'bah. Seandainya disuruh menghadapkan wajah ke Ka'bah, tidak satu pun dari kita ini yang wajahnya tepat ke Ka'bah. Bagaimana mau menempatkan wajah 11 meter kali 15 meter? Dari kini, dari Tanjung Pinang ke Makkah 8.000 kilometer. Berjarak satu sedikit saja bergesernya sudah ratusan kilometer maka kita besar kemungkinan tidak tepat ke Ka'bah tapi masih kena tanah haram. Makanya arah kiblat itu tiga. Bagi orang yang berada di dalam Masjidil Haram, arahnya tepat ke Ka'bah. Bagi orang yang berada di luar Masjidil Haram, walaupun tak kena Ka'bah, asal kena Masjidil Haram sah. Bagi orang yang tinggal di luar tanah haram, Ka'bah di tengah 5 km 7 kilo 5 tambah 7 12 kilo selama masih tepat ke 12 kilo itu masih sah tapi kalau udah terlalu ke kanan nah itu ke piramid Mesir perginya tapi kalau terlalu ke kiri ke Somalia maka kita berusaha makanya orang tua-tua kita dulu kalau makcik di mana arah kiblat ini arah ke barat agak ke kanan sedikit Tak tepat betul ke barat Agarah ke barat Agak ke kanan sikit Kita berusaha mencari arah Tapi kita tidak menyembah arah Hanya menyatukan arah Karena Allah ingin kita menghadap ke dalam satu Allahnya tunggal Hadihi ummatukum ummatan wahidah Ini umat yang satu Tuhannya satu Bahasa yang dipakainya satu Allahu Akbar dari Maroko sampai Merauke bahasa yang dipakai satu Al-Fatihahnya berbahasa Indonesia tidak sah batal solat menurut mazhab Syafi'i keluar dua suku kata batal solat oh Tuhanku batal solat maka semuanya satu, arahnya satu, umatnya satu, bahasanya satu, kiblatnya satu, Tuhannya satu, tata cara ibadahnya satu disyariatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita menghadap bukan kepada dia. Kiblat tiga, kiblat kening ke lantai. Kiblat mata ke tempat sujud. Kiblat hati kepada Allah, kiblat dada ke arah kiblat ke arah Ka'bah. Maka kemudian ketika itu, kemana kita menghadap sebenarnya? Diucapkan, wajah tu aku hadapkan. Wajahia wajahku. Lillazi fatara samawati wal ar. Dia yang menciptakan segala planet, bintang ke bintang, matahari dan bulan, Merkurius, Neptunus, Pluto. Dia yang menciptakan itu semua. aku hadapkan wajahku kepada dia bukan kepada presiden bukan kepada gubernur bukan kepada wali kota aku hadapkan wajahku kepada dia lillazi fatara samawati kepada dia yang menciptakan langit wal ardh dan bumi Hanifan Aku hanya condong kepada kebenaran Musliman Aku hanya berserah diri kepada dia Wa ma ana minal musyrikin Aku tidak mempersutukan diriku dengan apapun Setelah itu kita serahkan semua Masalah-masalah Dunia ini terlalu besar Mau dimasukkan ke dalam kepala Jangankan dunia, kota Tanjung Pinang dengan berbagai macam problematikanya mau dimasukkan ke dalam kepala yang kecil. Inilah letak kepala kita kecil. Dunia mau kita masukkan ke sini, ya koyak. Dunia mau dimasukkannya ke kepalanya, putus kabel-kabel otaknya, stroke, stres, depresi, mati. Kan. Lalu dunia ini kita jalani kita pikirkan tapi tidak terlampau kita masukkan ke kepala karena kalau kita masukkan ke kepala pecah pembuluh darah tak sanggup inna solati solatku wa nusuki ibadahku wa ma'yaya hidupku wa mamati matiku lillah semua sudah kuserahkan kepada engkau ya Allah tapi tetap ada usaha saya tak ingin setelah pengajian ini bapak ibu pulang lalu anaknya nanya, "Papa tak kerja hari ini?" ndak tanggal merah." Tak ada urusan-urusan yang mau diurus. Saya tak mau ngurus lagi. Kata Ustaz, serahkan ajalah semuanya kepada Allah. Kita tetap ikhtiar. Ada kudrat, ada iradat. Abdul Somad bisa bicara pagi ini. Bisa bicara, bisa menggunakan tangan, bisa mengayunkan kaki melangkah. Ini semuanya dari Allah. Tapi ada usaha. Usaha yang baik itulah dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian di akhir solat kita pula menyerahkan lagi kepada Allah. Di awal solat kita serahkan, di akhir solat at-tahiyatul semua penghormatan, mubarakat semua keberkahan keberkahan keberkahan, salawat semua doa doa, munajat permintaan permohonan, taibat semua yang baik baik lillah at-tahiyatul mubarakatul salawatul taibatul lillah bukan punya aku kalau hari ini aku dimuliakan orang, tanganku dicium orang, aku disebut al-mukarram, dimuliakan. Itu hanya pemberian Allah, pemilik aslinya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Setelah itu kita konekkan hubungan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Saya kalau mengucapkan salam sama bapak, kebetulan bapak ada di depan saya. Assalamu Tapi kalau bapak jauh, nun jauh di sana, saya akan katakan assalamu alaihi. Hi. Dia jauh. Tapi kenapa bunyi kalimatnya seolah-olah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di hadapan kita? Ini di kita, ini dia. Assalamu alaikum aku ucapkan salam untuk engkau ya ayyuhalladzina amanu ay orang-orang beriman sallu alaihi berselawatlah kepada dia wasallimu ucapkan salam kepada dia tapi dia jauh dari kota Tanjung Pinang ke Madinah 8000 km kalau Bapak Ibu tak percaya hitunglah sendiri Jauh. Bagaimana kita mau ucapkan salam kepada orang yang jauh? Tapi dalam Islam diajarkan Nabi Muhammad SAW punya kehidupan yang tak sama dengan kehidupan dia. Kenapa? Ketika dia mengatakan Inna salatakum ma'rudatun alaiya Salawat kalian Salam kalian Akan dibawakan ke makamku oleh para malaikat Dipersembahkan mereka Belum matahari terbit di Tanjung Pinang Salam kita sudah sampai ke kota Madinah Ini salam dari jamaah Masjid Al-Azhar Pantai Impian, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Ya Allah, Ya Rasulullah, ini salam mereka. Dibawakan kepada Nabi. Datang sahabat bertanya. Jadi jangan Bapak Ibu bayangkan sahabat itu nggih, sami'na wa ata'na. Sahabat itu rasional. Ketika Nabi mengatakan salawat salam kalian dibawakan ke makamku. Sahabat berpikir, kaifa Salatuna ma'rudatun alaika wa qad arimta. Bagaimana mungkin salawat kami dibawa ke makam engkau sedangkan engkau arimta. Arimta artinya sudah mati dimakan cacing tanah, sudah busuk. Tengok. Mereka berpikir rasional. Mana mungkin Nabi bisa menerima salawat kita sedangkan dia sudah mati dimakan cacing tanah? Nabi menjawab, Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Haram cacing tanah memakan jasad para nabi. Itu hebatnya nabi. Sudah mati seribu tahun, jasadnya tak dimakan cacing tanah. Sedangkan orang sekarang masih hidup sehat pun sudah dimakan cacing. Diabetes meletus belum lagi mati, cacing tak segan menggerogoti kulitnya, dagingnya. Mohon maaf Bapak Ibu yang kena penyakit itu, saya tak menyindir. Saya hanya sedang bercerita bagaimana kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz percaya Nabi itu tak dimakan cacing tanah? Ya. Berapa persen? Seribu persen saya percaya. Pernah Ustaz nengok jenazahnya? Tidak. Kok Ustaz percaya? Singkat cerita, penggalian PLTA Koto Panjang, Kabupaten Kampar, perbatasan dengan Sumatera Barat. Berapa desa yang tenggelam karena dialirkan air. Bagi masyarakat yang ingin kuburan datuk nenek moyangnya ziarah, jangan sampai ziarah ke PLTA. Al-Fatihah. Tak ada lagi kubur. Maka supaya pindahkanlah, digalilah makam nenek moyang seorang ulama besar. Saya tak mau sebut namanya. Nanti bapak ibu datang pula ramai-ramai bawa botol aqua ke sana. Begitu digali, apa yang terjadi? Jangankan dagingnya, kain kafannya pun tak dimakan cacing tanah. Putih bersih seperti dimakamkan puluhan tahun yang lalu. Yang melihat dengan mata kepala bukan satu dua orang. Ramai melihat semuanya bertakbir, takzim, Allahu Akbar kuasa Allah bukan dia punya kuasa ulama tuan syekh besar tidak dimakan cacing tanah apa yang diinginkan Allah menunjukkan itu Allah cuma ingin kasih tahu hai orang yang tak percaya bahwa Muhammad tidak dimakan cacing tanah jangankan nabi yang kupilih sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan orang yang ikut nabi Muhammad pun kalau istiqomah juga tak dimakan cacing tanah apalagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ketika mengucapkan salam yakin salam kita kepada dia dia mendengarnya dia membalasnya seakan-akan kita berhadap-hadapan dengan dia assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh tapi sekarang banyak orang tak ingat entah apa yang dia ucapkan Allahumma salli ala Muhammad tidak ada dialog, tidak ada ingat, apapun tak dia ingat. Yang dia ucapkan itu siapa, bukan sembarangan. Nama, yang ketika disebut namanya, bergetar semua makhluk di atas muka bumi. Assalamualaikum ayuhan nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi begitu pula hebatnya Islam ini. Yang dapat salam bukan cuma dia yang ada di Al-Madinah Al-Munawwarah. Kita yang di Tanjung Pinang ini pun semuanya dapat. Wassalamu وعلى عباد الله الصالحين semua yang ada di Tanjung Pinang yang ada di Masjid Al-Azhar yang ada di semua di Kepri yang ada di Indonesia yang ada di dunia wassalamu alaina wa ala ibadillahi salihin keselamatanlah untuk kami semua yang ada di sini dan semua hamba-hamba Allah tapi syaratnya berat Tak disebut di situ wassalamu alaina wa 'alan nas. Keselamatan untuk kami dan semua manusia yang sedang tidur-tidur, yang sedang mabuk-mabuk, yang sedang berzina. Nah, wassalamu alaina. Keselamatanlah untuk kami wa 'ala ibadillahi salihin yang soleh-soleh saja. Yang ibu sedih Sedihlah kami Pak Ustaz. Kenapa? Tadi di dalam solat itu yang dikatakan wassalamu alaina wa ala ibadillahi solihin. Kami kan solihah. Yang solihah masa nggak dapat Pak Ustaz? Menurut kaidah bahasa Arab, kalau sudah disebut solihin, yang solihah ikut. Makanya ibu yang punya anak perempuan jangan sedih. Iza matal insan. Kalau ada orang mati, in amaluhu, putus amalnya kecuali tiga. Waladun solihun, anak yang soleh. Ibu sedih, anak saya tiga-tiga perempuan Pak Ustaz. Kalau disebut anak soleh, yang solehah masuk. Begitu juga salam. Saya kalau mengucapkan salam, itu kalimatnya untuk laki-laki. Assalamualaikum. Perempuan tak ikut. Makanya ada penceramah dia buat dua. Assalamualaikum waalaikumsalam. Secara bahasa Arab kalau sudah disebut laki-laki, perempuan ikut. Tapi kalau disebut perempuan, laki-laki belum tentu ikut. Nah, ketika kita ucapkan salam, wassalamu alaina wa ala ibadillahi salihin yang soleh-soleh dapat. Itulah kenapa ibu ketika mengandung yang dia minta, ya Allah kasih aku anak yang kaya, kasih aku anak yang pejabat. Wassalamu alaina wa ala ibadillahi salihin Maka yang dia minta Rabbi habli minas salihin Kasihlah aku anak yang soleh Ya Allah Kalau dia wali kota Dia wali kota yang soleh Kalau dia gubernur Dia gubernur yang soleh Kalau dia konglomerat Konglomerat yang soleh Kalau dia menjadi anak Jadilah dia yang soleh Karena yang soleh sajalah Yang mendapatkan selamat Dalam setiap solat dan itu tak pernah ditinggalkan orang wassalamu alaina wa ala ibadillahi salihin setelah itu kita pun bersalawat mazhab syafi'i orang yang tak bersalawat solatnya batal sependek-pendek salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad sah tapi kita pakai salawat Ibrahimiyah kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid cukup tapi kita tak mau cuma sampai situ tambah lagi Allahummaghfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu antal muakhiru la ilaha illa anta subhanak engkau suci inni kuntu minaz zalimin cukup tapi dia tambah lagi Hadis riwayat Muslim. Jangan engkau salam sebelum minta perlindungan dari empat. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Jauhkan aku dari azab jahannam. Wa min azabil qabri. Jauhkan aku dari azab kubur. Wa min fitnatil ma'ya wal mamat. Jauhkan aku dari azab hidup dan mati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jauhkan aku dari azab fitnah masih dajjal. Cukup. Tambah lagi yang terakhir. Allahumma a'inni pesan Nabi kepada Muaz bin Jabal hai Muaz jangan sampai kau tutup akhir salatmu fi duburi salatika fi kulli duburi dubur belakang apa eh, belakang salat di akhir salatmu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Habis itu dia pun mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sempurna menghadapi hari dengan cerah, menghadapi dengan tatapan positif, dia sudah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Motivasi yang dibangkitkan oleh motivator. Mari semangat, mari semangat, mari semangat. Waktu di dalam convention hall hotel dibangkitkan semangat para PNS, didatangkan motivator dari Jakarta. Mari semangat, semangat kerja, kerja, kerja, kerja. Begitu keluar dari hotel, letoy lesu. Semangat yang datang dari luar, makan, pil, makan herbal, makan ini, makan itu. Wow, oh, semangat, semangat. Sebulan sesudah itu datang sakit pinggang. Habis penyakit dalam. Rupanya itu semua adalah overdosis Dokter pun melarang, jangan minum ini, jangan makan ini, jangan ini. Kenapa? Semuanya menggumpal di dalam, menjadi kanker, menjadi penyakit dalam, macam-macam nama penyakit sekarang. Tidak ada motivasi hidup yang lebih hebat. Maka Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, istainu minta tolong kepada Allah bisabri was salat salat salat salat Ketika kita down yang mengangkat ke atas solat, ketika kita jatuh yang menaikkan semangat solat, maka satu-satunya jalan adalah solat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. pas jam 6 itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini tadi Pak Protokol mengatakan mungkin ada pertanyaan saya akan jawab insya Allah terima kasih perhatian Bapak Ibu mohon maaf atas segala kesilapan lebih kurang 50 menit saya menyampaikan tausiah ini aku lukau lihada astaghfirullah liwalakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Syukran, terima kasih. Baik, Masya Allah. Bismillah. Kurban sebaiknya atas nama siapa? Anak atau bapak? Nama bapak. Kalau kurban itu nama bapak, maka istri dapat, anak dapat, serumah itu dapat. Tapi kalau atas nama anak, anak itu saja. Kalau atas nama istri, istri itu saja. Mana dalilnya Pak Ustaz? Ucapan sahabat Nabi, kunna kami pada zaman Nabi berkurban kepala rumah tangga. Tapi jangan gara-gara ucapan saya ini, bapak yang sudah bayar tiga ditarik lagi. Kemarin dia sudah datang ke Masjid Al-Azhar, Pantai Impian sudah bayar tiga. Ini untuk saya, istri saya, anak saya. Gara-gara ucapan Ustaz Abdul Somad, habis ini datang dia ngambil. Marilah 4 juta lagi. Satu kan udah cukup. Kalau duitnya cuma 2 juta, maka di Tanjung Pinang berapa satu kursi? Dua setengah, dua juta setengah. Masya Allah. Kalau dia sudah bayar dua juta setengah, duitnya cuma dua juta setengah Pak Ustaz. Kalau duitnya banyak, bagus. Bagaimana kalau satu orang satu sapi? Mantap. Bapak bawa satu kerbau, saya satu kerbau sendirian. Bagus. Nabi pernah buat tak Pak Ustaz? Nabi bukan satu sapi. Seratus ekor onta sendirian. Tahun ke-10 waktu haji wada. Baca hadis sahih. Nabi berkurban, dia potong sendirian 63 ekor, dilanjutkan Ali 37. 63 tambah 37, 100 ekor onta kali 37. 35 juta sama dengan 3,5 miliar. Jadi kalau ada orang merasa, oh ini udah banyak betul kita ini satu rumah satu sapi. Belum. Kalau memang duit banyak, 100 sapi satu orang. Oh, tapi kalau tak ada, cukuplah kepala rumah tangga. Istri-istri ini banyak. Nama saya lah, masa nama abang terus tiap tahun. Istrinya jahil, suaminya penakut. Komplitlah penderitaan hitungan kurban itu per jiwa apa per kakak Pak Ustaz? Minim. Seminim-minim per kepala rumah tangga. Yang agak mantap per kakak. Yang lebih mantap satu orang seratus ponta Nah, mau pilih mana? Jangan ketika mau masuk surga mau yang atas, tapi berkurbannya yang paling bawah. Itu orang tidak fair, tidak balance, tak seimbang, sungsang isi kepalanya. Mau masuk surga? Ya Allah, masukkanlah kami ke Jannatul Firdaus yang paling tinggi. Tapi ketika mencelah kurban, kamu kurban berapa? Ah, kepala rumah tangga aja cukup tuh. Duit banyak. Kurbanlah 100 ekor kambing, 100 ekor. Tapi jangan pula sombong gara-gara itu. Siapa kemarin Pak yang berkurban 100 ekor di Tanjung Pinang? Inilah orangnya. Mana lebih abdol, kurban kambing atau bergabung dengan tujuh orang kurban sapi? Sudah saya bahas dalam buku yang saya tulis 33 tanya jawab kurban. Tulis di google.com 33 tanya jawab kurban Abdul Somad LC enter dapat. Mana yang lebih abdul? Satu kambing sendiri atau ikut bertujuh? Mana yang paling banyak dagingnya itu yang paling abdul. Ada kambing dari Langkat, Sumatera Utara, itu satu kambing 200 kilo. Berarti kalau tujuh ekor kambing satu ton empat ratus sendiri dua ratus itu lebih baik daripada seekor sapi kurus. Ada bapak-bapak tujuh orang tapi sapinya sapi limosin satu ton itu lebih baik daripada tujuh kambing kambing penyakitan. Jadi mana yang paling banyak dagingnya itu yang paling abal. Nah, bapak pulang dari sini Tanya penitia, kira-kira kambing saya kurus atau sapi gemuk? Mana yang paling banyak dagingnya? Yang paling bagus dinikmati? Inti daripada kurban bisa dinikmati fakir miskin dan mereka sudah setahun ini tak makan daging. Kita yang sudah bolak-balik makan daging, ambil secukupnya saja. Kalau Nabi itu makannya sikit saja. Akala min kabidi udhiyati. Diambilnya mutrah sesuap. Panggang hatinya makan cukup. Adapun dagingnya bagi ke fakir miskin. Itu paling afdal. Pak, ini dua kupon untuk bapak. Saya tak mau. Pergi balik kupon. Serius bapak tak mau? Tak. Dagingnya diantar. Sama aja. Kupon tak mau, daging mau. Jika kita berkurban kambing, bolehkah kita mengambil bagian daging kurbannya sapi? Ini kan kurban zaman Nabi dulu tidak seperti sekarang. Kurban zaman Nabi itu satu orang satu kambing. Tujuh orang satu sapi. Sapi yang kita bertujuh, saya, bapak, bapak, bapak bertujuh, tidak mungkin masuk orang lain. Zaman kita sekarang kurbannya kolektif. Sudah pakai grup. Lalu kemudian tak bisa bapak bawa. Mana kambing saya? Mana sapi saya? Bukan sapi itu berwarna kulitnya, dagingnya. Yang sapi nomor satu hijau. Tak bisa begitu. Oleh sebab itu, kita yang sudah diberikan penitia, ini jatah Bapak, itu sudah terhitung kurban berjamaah. Tapi hitungannya tetap, satu kambing satu orang, satu sapi tujuh orang. Tetap hitungannya tak boleh satu sapi lebih. Karena ada juga sekolah membuat, saya tak tahu di Tanjung Pinang, ada sekolah membuat di Pekanbaru satu satu lokal satu sapi. Tak bisa. Mereka tanya, Pak Ustaz ini kami mau mendidik anak sekolah. Kalian mendidik tak betul. Sunnah tak begitu. Jadi kalau mau buat satu lokal satu sapi gimana? Anak-anak iuran satu orang 20 ribu, 30 ribu, 50 ribu membeli satu ekor sapi satu lokal tapi nanti ketika memotongnya itu untuk tujuh orang oh mana mau satu lokal liuran yang dapat pahala tujuh orang nah kalau begitu jangan buat jangan menyesatkan orang Nah, jadi masalah dagingnya itu bebaslah kita mau ambil ini karena ini sudah kolektif. Tapi pahalanya tetap satu kambing satu orang, satu sapi tujuh orang berdasarkan sunnah. Alaikum bisunnati, ikutilah sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Penempatan dalil harus pada tempatnya, ya. Kalau dalil tak ditempatkan pada tempatnya, itu orang jahil. Banyak perbuatan kafir yang kita tiru seperti Ustad kata ultah tiup lilin. Nanti diponis kafir. Apa sampai segitu sekali Pak Ustad? Oh, ini nampaknya tak bisa menerima karena tiap tahun tiup lilin. Ini tak betul dalil Pak Ustaz. Dari mana dalil Pak Ustaz? Saya bacakan dalilnya. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Mantas tasabbaha, siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum itu. Lalu datang kawan saya mengkritik saya. Kata dia, ente ikut-ikutan suatu kaum. Mana? Meletakkan sorban melintang. Pendeta Katolik kan ada juga yang sorbannya begini. Pendeta Katolik ada yang meletakkan sorban begini. Kata dia, ente sudah ikut-ikutan perbuatan pendeta Katolik. Berarti nanti masuk neraka sama pendeta Katolik. Saya tak jawab ucapan dia, saya balas. Saya ambil gambar pendeta Yahudi yang meletakkan sorban di atas kepala. Pendeta Yahudi sorbannya di atas kepala. Saya letakkan foto Imam Masjidil Haram. Kalau begitu Imam Masjidil Haram juga masuk neraka. Karena meletakkan sorban di atas kepala. Jadi yang namanya menyerupai orang kafir itu bukan menyerupai pakaiannya. Kalau saya pakai dasi, Obama pakai dasi. Apakah saya masuk neraka sama Obama gara-gara saya pakai dasi? Tidak. Lalu kenapa orang yang tiup lilin itu bisa kata Pak Ustadz masuk neraka? Karena tiup lilin adalah ritual. Kalau sudah dalam masalah ritual, wala ana abidum ma'abatum, wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum jadi jangan katakan saya menempatkan dalil tak pada tempatnya. Saya paham, bapak ikut jamaah masjid, bapak ibu sudah ikut pengajian. Tapi andai nanti dibantah oleh orang, jawaban saya ini sebagai alat untuk menangkisnya. Hadisnya jelas, man siapa yang menyerupai suatu kaum dalam masalah akidah, dibelikan anak topi kerucut panjang. Topi kerucut panjang namanya San Benito untuk meniup lilin itu. Ini sudah komplit kekafiran ini. Malam tahun baru dipakai, anak ulang tahun baru dipakai. Pakai topi San Benito. Itu topi datang dari mana? Topi itu dibuat oleh Ratu Spanyol Elizabeth Ratu Inggris Elizabeth, Ratu Spanyol Isabella. Spanyol 700 tahun jadi negeri Islam. Sampai hari ini di Spanyol ada masjid Islam, masjid besar. Namanya Masjid Alhambra. Dibuat dari batu granit yang merah. Tapi kemudian umat Islam ditekan. Kalau mau tetap di Spanyol harus murtad. Orang Islam yang murtad membedakan dengan Kristen asli dengan Islam murtad diberi topi San Benito. Jangan belikan topi San Benito untuk anak. Ini karena sayang nanti malam tahun baru Januari 2017. Ma, belikan topi panjang, belikan. Trompet, trompet tradisi orang Yahudi. Sambutlah tahun baru itu dengan meniup trompet. Perjanjian lama. Buka kitab perjanjian lama. Ada ditulis. Itu bukan sekedar simbol. Simbol-simbol harus dipahami dengan baik. Saya, Ustaz kenapa keras begini dalam masalah simbol? Karena saya dalam masalah fikih. Oke, okay? mau pakai Hanafi, mau pakai Maliki, mau pakai Syafi'i, mau pakai Hambali, tak masalah. Dalam masalah fikih saya tidak ketat dalam satu mazhab. Tapi kalau sudah dalam masalah akidah, akidah tak dapat ditawar-tawar. Saya beli topi. Topi ini cantik, sayang betul saya dengan topi. Dibeli di Port Said, dekat dari Kairo. Port Said ini kawasan bebas cukai, tak ada cukai. Kemana-mana saya pakai itu topi. Suatu hari saya pergi ke satu daerah namanya Mahallah Kubra. Dari Kairo sekitar 150 km jalan-jalan. Pas sedang sholat di masjid dipanggil sama bapak-bapak. Ta'al, sini. Syufu. Dia ingin tengok kolan suah. Saya tunjuk. Saya sangka dia mau muji peci saya. Oh peci saya bagus. Tengok. Tengok. Begitu dia pegang, dia sobek peci saya. Koyak. Gak bisa ngomong saya kok. Le, kenapa ente sobek topi saya? Dia bilang, ini salib. Saya tidak menganggap itu salib. Kenapa? Lambang bendera Inggris. Bendera Inggris. Belakangan setelah jadi ustadz baru saya baca-baca sejarah. Mereka orang-orang Eropa membawa salib ke benderanya. Bendera Inggris salib Bendera-bendera Eropa sebagian besar membawa salib. Jadi kalau ada orang Islam sekarang, jangan bawa, bawa agama. Ini masalah negara nih. Ini masalah kelurahan nih. Jangan bawa, bawa agama. Orang Eropa bawa agama ke benderanya. Orang kita tak mau bawa agama. Lebih sekuler orang kita daripada orang barat dulu. Agama dia bawa salib. Sampai-sampai apa pesan Alzheimer. Kalau mereka tidak bisa engkau salibkan, Jangan sampai mereka mati meninggalkan salib. Iringi mereka dengan palang salib. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini, ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan. Ganti dengan bulan sabit. Turki sudah merubah salib di ambulan itu dengan bulan sabit. Brunei Darussalam sudah merubah salib. Kita DPR pusat sudah studi banding ke Turki, bolak-balik sampai tidak bertahan mereka. Yang minoritas menang. Kalau tidak dapat engkau salibkan mereka, paling tidak saat ulang tahun dia menjadi kafir. Paling tidak setelah mati diantar ke liang lahat dengan palang salib. Tapi orang kita tak peduli dengan simbol-simbol ini. Simbol, hati-hati dengan simbol. Mohon penjelasan Ustaz bagaimana hukumnya pembagian daging kurban yang benar bagi seorang yang ikut berkurban. Pembagian paling bagus yang dilakukan Nabi akala min kabidi udhiyati. Makan dagingnya sedikit, tapi yang paling bagus hatinya. Kabidi hati, panggang hatinya makan. Itulah makanan pertama yang dimakan Nabi pada pagi tanggal 10 Zulhijjah. Dari pagi dia tak ada makan apa-apa, setelah salat Sisanya wa at'imul ba'isal fakir bagi ke fakir miskin. Habis. Itu yang paling bagus. Cara yang kedua sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk sahabat, kerabat, tetangga, famili, handai tolan, sepertiga untuk fakir, miskin. Andai bapak punya kambing seekor, bapak potong, itu bapak punya jatah sepertiga. Sepertiga untuk rumah, sepertiga sahabat, kerabat, handai tolan, sepertiga fakir miskin. Lalu praktek yang dilakukan di tengah masyarakat kita sekarang, itu antara-antara. Tidak sampai yang tinggi, tak sampai yang tengah. Kalau di Pekanbaru, di tempat lingkungan saya, bagi masyarakat satu kupon, yang berkurban satu kupon. Berarti pekurban yang sekaligus masyarakat dapat dua kupon. Itu belum sampai sepertiga. Sekali lagi, jangan gara-gara ceramah saya, besok semuanya minta sepertiga. Habislah. Ah, ini. ini, jadi dia mau tanya yang paling bagus, itu yang paling bagus. Apakah seorang yang berkurban harus mendapatkan bagian daging kurban dari hewan kurbannya saja? Saya hanya mau daging. Mana daging saya tadi? Daging sudah bercampur. Dia mau mengok. Mana kambing saya? Mana sapi saya? Asal sudah dibagi mereka dalam plastik. Ini bapak sebagai pekurban. Ini bapak sebagai anggota masyarakat. Terimalah. Menjadi kurban kolektif. Tidak mesti kambing kita yang kita makan. Tidak atau sebagaimana yang biasa dilakukan proses pembagian di daerah kami sistemnya dari seluruh hewan kurban setelah disembelih seluruh daging dikumpulkan baru setelah itu dibagikan daging sesuai dengan porsinya ya kumpulkan semua lalu setelah itu dibagi-bagi lalu dibuat plastik-plastik nah baru bagi masyarakat itu sudah sesuai tidak perlu kita bagi ribet jelimet sulit Jangan membebani dengan yang tidak dibebani oleh syariat. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Ada orang tua rajin ibadah, tapi di akhir hayat teringat anaknya belum berjilbab dan meminta anaknya menutup aurat, tapi si anak tidak mau. Apakah dosa anak tidak tertanggung ke orang tua karena sudah mengingatkan? Kalau hendak membentuk bulu, ini kata orang Melayu, kalau hendak membentuk bulu, biarlah dari rebung. Bulu itu bambu rebung itu bambu muda yang putih. Kalau tidak membentuk buluh, buluh mau dibuat melengkung, buluh mau dibuat melingkar, waktu rebung itulah. Kalau sudah jadi bambu kuning, dua kemungkinan. Kalau tidak dia patah, kepala kita pecah. Ini kepala pecah. Sudah S2 dia baru dibentuk. Nah, sini sebentar. Pakai jilbab ya. Mana dia mau? Dari kecil itulah. Ustadz jangan-jangan cuma pandai ceramah aja nih. Jangan-jangan adik ustadz, kakak ustadz. Saya adik beradik, alhamdulillah laki-laki semua. Jangan-jangan anak ustadz tak pakai jilbab. Anak saya juga tak ada perempuan. Memang diselamatkan Allah saya tentang perempuan. Tapi istri saya masih perempuan. Tapi anak adik keponakan, anak adik yang kecil ini sekarang kelas 3 SD. Kelas 3 SD belum akil balik. Tidak boleh datang ke rumah saya kalau tak pakai jilbab. Jangan datang ke rumah kalau tak pakai jilbab. Kalau pakai celana jin, celana lijing, celana sempit, jangan datang rumah saya. Kata orang tua saya jangan keras-keras betul, nanti mereka benci. Tak apa-apa mereka benci. Mereka benci sama saya. Nanti kalau saya mati, mereka akan meneteskan air mata. Begitulah kerasnya dulu Pak Cik mendidik kami supaya kami istiqomah dalam agama Allah. Untuk apa dia baik sama kita? Daripada kita menahankan neraka jahanam. Khalidina nafiah abada. Tapi Pak Ustaz beban orang tidak ditanggung. Fala taziru waziratu wizra ukhra. Dosa bapak tidak melimpah ke saya, dosa saya tak melimpah ke bapak. Mana mungkin si bapak menanggung dosa anaknya? Dosa anak tanggung sendiri, dosa bapak tanggung sendiri. Lalu kenapa anak yang tak berjilbab bapak tanggung jawab? Anak itu dititipkan Allah di rahim istri bapak untuk dijaga. Jaga dia kata Allah Taala. Kullukum ra'in, setiap kamu kepala rumah tangga, pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kamu akan ditanya tentang anaknya, tentang istrinya, maka dia tetap bertanggung jawab. Jurus terakhir buat surat wasiat. Bagi yang sudah tak sanggup membentuk bambu kuning, buat surat wasiat. Aku wasiatkan kepada kalian wahai anak cucuku berjilbablah kalian. Kemarin waktu ku nasihati kalian tak mau dengar di akhir hayatku ini. Mungkin ceramah ustaz tak masuk tapi wasiat ibu wasiat bapak. Buat wasiat itu wasiat yang bermanfaat. Ini sekarang banyak orang buat wasiat. Kalau aku mati tolong makamkan di tepi sungai yang ada kebun rendang. Ini mau piknik apa mau mati? Kertas terakhir. Salat sunat apa saja yang mesti kita ketahui? Oh, banyak nih. Pertama saya bagi solat sunat menurut urutan waktu. Solat sunat yang pertama menurut urutan waktu terbit fajar, solat sunat fajar alias qobliyah subuh. Qobliyah subuh sama solat sunat fajar sama saja, sami mawon, podo, sem-sem, sawaun. Setelah itu sholat sunat isyraq. Apa itu sholat sunat isyraq? Syaratnya tiga. Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari. Nah, ini kita bisa sholat sunat isyraq ini. Karena syaratnya tiga. Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah, pengajian ini majelis zikir. Habis ini nanti kita salat sunat Isyraq. Usallinya usalli sunnatal Isyraq rakaataini lillahi taala. Artinya salat setelah terbit matahari, tapi jangan langsung salat ketika terbit matahari. Lewatkan 12 menit. Cara ngukurnya macam mana? Tengok waktu maghrib. Sekarang kita maghrib jam 18.16. Berarti salat sunat israq jam 6.16. Cuman ikhtilaf antara dua jam. Yang satu Hanafi, yang satu Maliki. Okeylah, beda-beda tipis. Maka yang jam ni dah boleh kita solat sunat isyraq. Tu. Dalilnya Pak Ustaz, buka blog saya. www.somatmarokoblogspot.com Sudah saya tulis di situ. Tempel di dinding papan pengumuman masjid. Setelah itu solat sunat duha. Setelah itu solat sunat awabin. Setelah itu solat sunat qabliyah zuhur. Setelah itu sholat sunat ba'diyah zuhur. Setelah itu sholat sunat qobliyah asar. Setelah itu sholat sunat qobliyah maghrib. Setelah itu sholat sunat ba'diyah maghrib. Setelah itu sholat sunat awabin malam. Awabin ada dua. Awabin siang setelah duha. Awabin malam antara maghrib dan isya. Setelah itu sholat sunat witir. Witir sudah bisa dilaksanakan setelah isya. Setelah itu sholat sunat tahajud. Kalau witirnya setelah isya, nanti malam tahajud saja tidak witir lagi. Tak boleh witir dua kali. Tapi kalau tak witir setelah isya, nanti malam tahajud ditutup dengan witir. Itulah sholat sunat yang menurut urutan waktu. Habis. Yang bagian kedua, sholat sunat yang tidak ada urutan waktu. Sholat sunat wudhu. Habis wudhu, usolli sunnatal wudhu ini lillahi ta'ala. Sholat sunat taubat. Sholat sunat tasbih. Sholat sunat hajat. Sholat sunat safar. Mau musafir sholat sunat. Sholat sunat istikharah. Salat sunat yang dilaksanakan berjamaah, salat sunat Idul Fitri, salat sunat Idul Adha, salat sunat meminta hujan istisqa, salat sunat gerhana matahari kusuf, salat sunat gerhana bulan khusuf. Itulah salat-salat sunat. Bagaimana tentang sholat fajar? Benarkah dua rakaat sebelum subuh dinamakan sholat sunat fajar? Bukunya sudah saya tulis, download di internet, gratis. Tujuh tujuh tanya jawab sholat. Enter. Gratis. Pertanyaannya, apakah sama sholat sunat fajar dengan qobliyah subuh? Sama. Mana dalilnya? Hadis riwayat muslim. Ada di situ satu bab. Bab sholat sunat fajar. Nabi menetapkan waktunya.